السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وعلي وأخواتي بالله يمشي أهل بقايا 12 لواط 20 من <laughs> وقت جكاكا kita akan akhiri kajian pada waktu jam 2 tepat bersama saya karena waktu Jakarta nah tadi jam dua waktu Jakarta sama dengan jam empat pagi waktu Irian ya, tidak ada masalah masih Indonesia juga Irian Jaya Jakarta masih Indonesia uh, <clears throat> yang inginkan kita selesaikan buku ini satu kunjungan ini atau bagaimana? Siap? Siap. Kalau siap nanti ketika saya datang ke lagi ujian. Satu itu lu bacakan awal halaman dengan akhir halaman, sisanya baca sendiri nanti ujian. Ada pilihan, soalnya apa pembahasan masalah harta, pembahasan yang sangat penting sekali buku ini uh, antara halaman kontemporer ini saya tulis melihat banyaknya seperti yang saya jelaskan di pengantar buku sewaktu saya di Universitas Al-Imam Jumlatul Imam Kemudian berkelas 2 kelas 3 Suara saya jelas Suaranya jelas Pembahasan kita mengenai pembahasan harta sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta bagian dari kehidupan manusia. Sehingga pentingnya masalah harta Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Allah mensifati harta sebagai Kiamat maksudnya bendiri. Penopang tiang kehidupan manusia. Allah, jangan kalian berikan harta kalian yang merupakan penopang tiang kehidupan kalian. Harta adalah tiang kehidupan manusia. Dan saya yakin Tujuan Anda datang kembali karena apa coba? Hah? Karena Allah ilmu syar'i atau karena harta dan Allah? Jujur. Hah? Atau terbuang? Atau kenapa? Karena harta atau bukan? Iya, itu. Dan tidak terlarang ini. Tidak terlarang. Allah mengatakan memuji tentang orang-orang yang mencari harta lah jauh dari meninggalkan daerahnya wa akharun yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah Allah mengatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ada dua kata Allah. Yang pertama yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah mereka melakukan perjalanan yabtaghuna min fadlillah mencari rezeki Allah. Berarti tujuan mereka melakukan perjalanan apa? Mencari rezeki atau apa? Mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Wa akharun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر الله memuji tentang orang yang melakukan perjalanan ke bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Wa aqrun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian manusia Allah melakukan perjalanan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian yang lain meninggalkan kampung halamannya tujuannya untuk berjihad fi sabilillah, menyebarkan agama Allah jalla fi'ula di tempat yang baru. Kira-kira Anda masuk bagian yang mana? Pertama dan yang kedua? Kedua, oh, jadi kaidah kan berarti. Kaidah perang, loh. Kan? perang kemarin bunuh siapa untuk perang kemarin? Antara bagian yang pertama dan lebih baik karena Allah mendahulukan menyebutkannya dibandingkan yang kedua. Tertibul zikri mendahulukan dalam penyebutan memiliki kelebihan keutamaan dibandingkan yang diakhirkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwa manusia dalam hal ini melakukan perjalanan yang kemudian terbagi dua. Di luar dari ini tujuannya maksiat. Orang meninggalkan kampung halamannya, anak istrinya, ah, tetangganya. Andai taulan kalau tujuannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam paling rugi. Yang beruntung orang meninggalkan kampung halamannya dua orangnya saja. Baik, sebentar. Kita sampai jam dua kan ya kajiannya? Insyaallah. Betul. Tanya dua tadi. Sampai jam satu tanya jawab. eh, saya apa? uraian satu jam saya jawab cukup cukup kalau kurang kita lanjutkan sampai jam empat. Ya besok pun kerja Semuanya kerja Ya nggak ada masalah saya nggak kerja Yang penting kan saya Lalu nah, kalau Kalau antum kalau udah lelah tinggal pulang kan Kalau saya lelah kan, mungkin saya pulang <laughs> Baik, ala kulli hal kawan Allah memuji dua orang ini. Pertama, yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Kedua, yuqatiluna fi sabilillah. Allah samakan bahkan Allah lebih dahulukan penyebutan orang yang berjalan di bumi Allah meninggalkan negerinya berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain ke benua-benua yang lain dan rangka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Anda bagaikan tuyurul muhajirah, burung antar benua. Di musim dingin dia pergi ke benua ini mencari makanan yang daerahnya panas. Di musim panas dia pergi ke daerah yang khatulistiwa mencari makanan, terbang beribu-ribu kilo. Pesawatnya besi, burungnya <laughs> besi. Sekarang Anda terbang kayak dia. Sama dengan burung antar. Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memuji burung. Hah? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih larazaqakum kama yarzuqu at-tayr ta'udu khimasan wa Rasulullah sallallahu Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sangat sempurna, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian bagaikan rezeki seekor burung burung. Anda lihat burung di sangkarnya, sarangnya. Apakah dia beli makanan, cari eh, nggak boleh beli, ya. cari makanan dan disimpan di sangkarnya untuk anak-anak dan dirinya. Untuk berapa hari? Hah? Hanya untuk semakan malam hari itu saja kan ya? Untuk esok hari ada mereka simpan? Tidak. Lalu di pagi hari dalam perut kosong mereka terbang berkilo-kilo. bahkan sebagian burung antar benua mencari kehidupan yang baru. Ya. Tetapi ketika pulang di sore hari diberikan oleh Allah rezekinya. Tekanan rezekinya 30 kilo, 50 kilo bertemukan rezekinya. Ya. Kemudian dia pulang dan tidak menyimpan makan di esok hari. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalau kalian bertawakal seperti ini, ini adalah tawakal yang sempurna. Rezeki kalian bagi rezeki burung tadi. Kita berapa kilo mesti rezeki anda? Berapa kilo tadi? Berapa kilo? Nggak ada yang tahu berapa kilo. <laughs> Hah? 8 ribu? Baik. 8.000 8.000 kilo menjadi segini. Tapi kemudian disimpan untuk berapa tahun? Hah? Untuk berapa tahun? Masya Allah. Jazakallah khair. Dokumentasi. Disimpan berapa tahun? Sebagian gaji Anda bisa kan disimpan 3 tahun, bisa termakan tiga tahun Terima gaji sebulan, nggak kerja tiga tahun bisa Bisa ya sih Ada kan gajian-gajian 100 ribu ada Sebulan nggak ada Intel tertinggi berapa gajian? Gitu? 60 ribu ada Ada Ada 60 ribu sekarang 150 juta Beli beras berapa ton dapat Hah? Saya ajarkan anda bagaimana rezeki belum tadi tuh. Beli untuk 10 keturunan Anda cukup ini beras 150 juta tadi kan ya berapa ton dapat itu ya? simpan udah yang bergerak-gerak di rumah aja makan beras setiap hari hmm? subhanallah mana ketawakalan anda sehingga biasanya orang yang haji besar ketawakalannya kurang kurangnya tidak tawakal kepada Allah subhanahu beda dengan orang yang gajinya pas-pasan Tapi masalahnya anda terkadang menghadapi dunia semuanya pas saja. Gaji seribu pas, sepuluh ribu gajinya pas, tiga ribu pas juga <laughs> ada gajinya. Habis dalam kehidupan. Dan ini tidak ada juga dalam Islam. Allah mengatakan, Wa وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Allah mengatakan makanlah dan minumlah dan jangan israf berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka begini cara menghidup menghadapi kehidupan ini. Dengan demikian, ketawakalan akan tertanam di dalam hati seorang muslim dan mencari Karena harta yang anda cari ini bagian pokok kehidupan dan tidak tercela. Islam tidak pernah mencela orang yang miskin. Bahkan dalam Al-Quran tadi Allah menyamakan antara orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki dengan orang yang berjihad di sabilillah yang merupakan salah satu bagian dari Islam. Senang Islam, Islam, salah satu punuk atau tiang bagian Islam ini adalah berjihad sabilillah. Allah samakan orang musyriki dengan berjihad sabilillah. Ya, karena ini bagian penting kehidupan manusia. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahkan menghinakan dan mencela orang-orang yang tidak bermanas berpangku tangan untuk mencari rezeki menakai dirinya, keluarganya dan anak istri. Kafa mar'ithman mar'i ithman ay Rasulullah SAW cukup satu dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, laki-laki muslim apa dosanya ini? Yaitu menyanyiakan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi, cukup satu dosa ini saja yang dilakukan cukup. Cukup menghantarkan dia kepada kehinaan di dunia dan di akhirat. Di dunia suami yang tidak mencari rezeki, terima dia makan? Dari mana dia makan? Dari hasil pencari istri. Subhanallah. Ini pemerkosaan hak. Ya. Hak di dapur juga istri yang mencari, hak di kasur juga istri. Ya, ini tidak boleh. Allah mensifati keutamaan ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima min amwalihim Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita karena apa? Ini apa dalam Allah. Satu, karena laki-laki tersebut diberikan oleh Allah karunia. Kelebihan postur tubuh, kelebihan kekuatan e, daya pikir dan wabima lain Kelebihan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala karena mereka memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau sekarang istri yang mencari nafkah, dia yang menyia-nyiakan dirinya dan istrinya dan anaknya tidak mencari nafkah bermalas-malasan. Siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Siapa? Istri atau suami? Hah? Istri atau suami? Istri juga. Padahal Rasulullah mengatakan Tidak akan bahagia satu kaum yang menyerahkan kepemimpinan di tangan perempuan. Maka suami yang tidak mencari rezeki dia bermalas-malasan dan istrinya bisa nafkah dan istrinya yang dengan demi otomatis istrinya menguasai rumah tangga maka ini adalah rumah tangga yang rusak. Karena mereka tentang sunnah suami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemimpinan rumah tangga yaitu dengan diantaranya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Maka kalau istri membantu lain hal, membantu membantu anda bukan namanya membantu. Ya, tetap tanggung jawab di tangan laki-laki. Dan harta semua orang tahu dan meyakini dan tidak ada yang mengingkari bahwa ini bagian bagian penting dari kehidupan manusia. Betul? Betul atau tidak? Dari anda bangun sampai tidur kembali butuh harta atau tidak? Baik. Anda bangun ingin sholat, pertama apa yang dilakukan? Berwudhu. Kemana anda cari air? buka keran kan ya itu harta atau tidak bisa dapat kalau nggak bayar air rekening airnya tidak ini harta sholat pakai baju sholat atau bisa tambah baju sholat pakai baju ini harta atau tidak harta semua ibadah dan kebutuhan penting hidup manusia bertopang kepada harta. Islam Allah mengetahui ini, tapi memang tidak menempatkan harta pada posisi sebagai Tuhan. Bukan tujuan segala kehidupan dan dia bagian terpenting dari kehidupan manusia, tapi tidak melebihkan harta ini sampai menjadi tujuannya. Bila sama menjadi tujuan puncak, maka Rasulullah mengingatkan Tak bisa Abdul Dinar, tak bisa Abdul Jerham, tak bisa Abdul Sami, tak bisa Walentas. Kira-kira sih kalau kalian takut, jelangkala budak dina, dina tau, matawang mana? Ah, kira-kau tau kan? Ah, wait, kira-kau dina? Kira ini apa? Dinarnya asing Real Kapan? Sekarang Dirham atau mana? Emirat, mana lagi? Masya Allah oh, <laughs> Jadi ketika Rasulullah mengatakan celaka lah, budak dinar budak dirham Berarti yang celaka hanya Lirat Mana lagi? Semira rupiahnya ada kan? Rupiahnya ada kan? Realnya nggak ada kan kata Rasulullah? Jadi maksud Rasulullah dinar atau uang emas, dirham atau uang perak sebagai alat tukar dan fungsinya sampai sekarang sama. Maka orang yang bukan Rasulullah budak dari mata uang ini adalah orang yang celaka. Apa yang dimaksud dengan budak? Siapa yang bisa? Budak-budak kecil jawab. Budak kecil jawab. Budak. Budak kecil. nah, <laughs> apa maksud budak? Anak kecil. Nah, jadi maksud budak adalah menjadikan harta ini, uang ini tujuan hidupnya. Rasulullah SAW melanjutkan, "Faiza syika falan tafash." Bila mendapatkan uang, redha tidak mendapatkan uang sakit murka ya, ini dia yang tidak harta bukan maksudnya kalau kita sudah sepakat kemudian gak dibalik lagi tidak masalah saya redo <laughs> ya, ya bukan itu maksudnya ini maksudnya bukan segala-galanya bukan segala-galanya di tangan dirham dan dirham ini untuk melakukan sebuah pekerjaan tidak selama, selama-lamanya tujuannya adalah dina dan dirham. Tapi orang yang tujuan utamanya dina dan dirham ini, dia adalah budak dari harta. Dan budak dari harta ini dicela Islam. Tapi Islam, Allah dan Rasul juga tidak melarang dan bahkan menganjurkan kita dan bahkan mencela orang yang tidak mencari harta. Jadi di hadis yang pertama tadi cukup satu dosa dalam setelah manusia di mana dia menyanyiakan orang yang wajib dia dapat. Dan sebagian manusia ada seperti ini. Nyanyiakan berpangku tangan malas bekerja. Ada kesempatan lebih baik tidak memper, tidak memperbaiki pekerjaannya. Dan sebagian orang melampaui batas dalam harta. Sehingga tujuan utama adalah harta. Kemudian <clears throat> Bila bertentangan antara harta dan syariat Allah, dia langgar syariat Allah karena harta adalah Tuhan. Allah memuji tentang bilang tijarah, la tulhihim tijarah wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله Allah subhanahu wa ta'ala Rijal Ini laki-laki yang jantan Hah? Laki-laki yang jantan ini Itu tisu bagi-bagi atau apa? harta Oh. Ditagi. Enggak beres. <laughs> yang dipikir atau apa? Bukan kan yang menyimak Menyimam itu apa ya, Pak? Boleh di sini pakai kita. Tentu kan sependidikan, sudah izin dengan pihak kantor ini nggak ada masalah. Oh, biasa. Oh, insya Allah dilihat nggak mungkin. Karena semua sudah dipakai oleh santan dakwah. Kalau biasa nggak ada masalah. Saya mengingatkan saja. Bicara kata Allah Subhanahu La tuli jantan Laki-laki jantan adalah orang yang mencari dunia La tulhihim tijarah Yang perniagaan tidak melelehkan mereka Berarti ini para pedagang atau orang-orang malas ini Disifati oleh para laki-laki ini yang sifat dia tidak mau mengendik di sini para pedagang, para saudagar atau orang-orang malas. Hah? Siapa? Para pedagang, rijal datul tulhihim. Laki-laki yang tidak terlalaikan oleh perniagaan. La tulhihim tijawa wala bay' juga jual beli mereka. Anjikrillah Berarti mereka melakukan usaha bisnis, berjualan, berdagang, membeli dan menjual. Tetapi bila datang perintah Allah, tidak dijalankan. Langsung Allah lakukan. Datang azan, Hah? Tutup dagangan atau apa? Tutup. Tutup dagangan. Dan ini juga Wanabih jun an dzikrillah jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena biasanya orang berdagang sering lalai dari berzikir kepada Allah mereka disibukkan oleh perdagangan tadi terkadang mereka menjual beli dengan pakai sumpah kan oh demi Allah wallah Taala. kuis sedih kuis Hah? Allah كويس هذا زين سعر مرة رخيص pakai nama Allah bersumpah padahal sumpah dalam perniagaan tadi mamhaqatun bil barakah manfaqatun lisil'ah memang Anda bersumpah cepat laku barang dagangan Anda tapi ingat hilang keberkahan dari harta yang didapatkan. Walaupun sumpah Anda benar. Kalau tidak benar, sumpah palsu Anda. Biasanya, biasanya jual apa ya pakai sumpah palsu? Mobil. Hah? Mobil. Ini demi Allah, asapnya putih ini tanda bagus, kencang jalannya <laughs> mobil. Begitu. Subhanallah. منطقة للبركة منطقة للسنة منطقة للبركة memang akan cepat barang lelaku tapi hilang keberkahan hilang keberkahan tinggal apa di harta anda Hah? tidak dapat anda mati ya kenyamanan dan harta dunia tersebut padahal merupakan salah satu tiang pokok kehidupan manusia. La tulhihim tijarah tidak terlalaikan mereka oleh pedagang dan jual beli. Hanya bilang yang sedikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berdagang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah tidak membolehkan dagang ini. Allah melarang jual beli rokok. Iya, iya atau tidak? Kata ulama ibu Indonesia mengharamkan atau menghalalkan? Rokok. Hah? Haram atau makruh? <laughs> Sorry. Allah sama Zahri ini dalam buku saya sampaikan saya jelaskan berulang mazhab Syafi'i pada abad 9 Hijriah 10 Hijriah di antaranya Al-Mahali Al-Mahalli dan Al-Qaydubi eh, di dalam Asyid Al-Qaidubi Qalyubi Asyik Khalid dan Umairah mereka berdua mengharamkan rokok Imam Sarwal Syafi'i dan buku Asyik Hali dan oleh disebut dibaca dibaca di Indonesia dibaca di Santander di Indonesia nas jelas dari Qalyubi Umairah bahwa rokok mereka mengharamkannya wakana masyayikhuna para guru-guru kami ulama syafi'iyah mengharamkan yuharrimuna tibur, ya sembah sembako tersebut haramkan baik maka hilang keberkahan dari jual beli yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ingat anda kepada Allah jalla wa ya ingat kepada Allah maka setiap yang anda jadikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan kita kupas pada pembahasan hari ini dan hari-hari berapa hari ke depan. dan juga tidak menalaikan mereka dari masalah sholat Ya. Pada saat Anda sedang bertransaksi berbisnis jurundi, Anda sedang melakukan pekerjaan di kantor. Azan. Azan zuhur biasanya kan ya? Hah? Atau azan maghrib? Zuhur, asar. Ketika itu pekerjaan kantor diteruskan atau dihentikan? Biasanya bagaimana? Pak, biasanya bagaimana kalau membangun kita? Tak berhenti, Alhamdulillah. Kalau sedang transaksi bisnis, dia mau nggak kan? Hah? Hentikan ya, akhi. Anda kan ingin jadi budak Allah, bukan jadi budak harta. Sekarang datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia laki-laki yang bisa mengambil keputusan. Dari orang yang ah, sebentar lagi azan masih lama, masih lama komanya berapa menit, 20 menit masih bisa dapat insya Allah. Teruskan transaksi dikit lagi selesai bisnisnya. ini dia lagi laki Ketika mengambil keputusan semuanya berada tangan dia tanpa berpikir panjang tentang masalah dunia tunduk kepada Allah dan takfirullah wa ikan zakat apa yang anda cari di sini? Mengorbankan keluarga, sanak saudara, meninggalkan mereka jauh dari negara Anda. Coba tunjukkan berapa orang bujangan. Di sini bujangan termasuk. Di Indonesia punya istri berapa orang? Cuma satu, nggak yakin kan? Cuma dua. Yang bawa istri di sini berapa orang? Yang bawa istri di sini cuma paling 30 persen. Sisa 30 persen istri di mana? Di mana istri anda? Anda belum beristri? Baik, 20 persen belum beristri. 50 persen, di mana istri anda? Di mana? Di nomor tua atau? Maka ketika wa iqamis salat لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال الصلاة وإيتاء الزكاة ya memberikan nafkahnya dari mereka juga tidak lupa kepada hak Allah setelah hak keluarganya tidak lupa memberikan hak Allah dalam harta ini yaitu zakat harta yang anda cari tadi dengan pengorbanan yang luar biasa tadi bila datang waktunya sampai nisabnya. Nah, cukup haulnya. Dan terpenuhi syarat zakat, jangan memakhir Anda. Itu bukan tak Anda lagi. Aisyah mengatakan, "Ma qalat zakatul mal illa ahlakat." Harta yang bercampur dengan zakat yang zakatnya tidak dikeluarkan maka zakat akan menghancurkan hartanya maksud harta ini harta anda ini sudah wajib zakat tapi anda tunda, tunda, tunda, tunda dan sampai tidak anda keluarkan nah tidak, menurut Aisyah zakat itu akan menghancurkan kesehatan tadi jelas itu maka sudah bila sudah ada ketentuan zakat dalam harta anda tadi memang anda pengorbanan mencarinya tadi jangan tahan-tahan ya karena dengan zakat tadi kan Allah memberikan keberkahan dan menambah harta Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah hancurkan riba Masya Allah tahu naik pun saya bilang riba marah dia Allah hancurkan riba hancur sedikit demi sedikit. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya akan kita harus masalah riba ini. Wayurbis sadaqah dan sebaliknya dengan sedekah, dengan zakat wajib ya, dan sedekah yang sunnah yurbi Allah tumbuh kembangkan dan Allah suburkan harta anda maka jangan khawatir bila telah datang waktu wajibnya terpenuhi syarat-syarat zakat, keluarkan. Keluarkan zakat dari harta anda tersebut, insya Allah akan membersihkan harta anda sisanya dan akan menambahkan keberkahan kepada harta anda dan jumlahnya pun insya Allah akan bertambah. Ya يخافون يوما tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ini semua mereka lakukan. Mereka mencari harta, berniaga, menjual beli. Tetapi tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari melaksanakan salat, tidak melalaikan mereka dari membayarkan zakat. Apa di balik ini? Ini kan manusia biasa atau luar biasa seperti ini? Biasa atau luar biasa seperti ini? Luar biasa orang seperti ini. Dia memiliki nilai tambah dalam jiwanya. Apa yang menyebabkan memotivasi dia bisa mengendalikan hartanya. Ketika transaksi yang besar akan di depan matanya, kemudian ada waktu sholat masuk deh, tinggal tinggal nanti dulu. Saya nggak jadi terserah anda, terserah dulu. Jadi nggak jadi jangan Hah? Ancam saya dengan dunia anda Ketika transaksi harus dikeluarkan ya. Jumlahnya besar kalau gaji Anda sebulan 10 ribu, setahun berapa gaji berarti? 120 ribu. Anda tidak pernah terpakai uang uangnya terkumpul semuanya, berapa uang Anda? 120 ribu ini kali 3 ribu kan ya? ribu ratus Berapa juta ini berarti? Cepat dan gajinya besar dan cepat hitungannya Gaji kecil, kecil berarti gajinya anda semuanya Tadi, berapa berarti? 400 juta yang baik? 400 zakat harus dikeluarkan dalam setahun tadi ini kalau terpakai, kepakai lain nanti cara penghitungan zakatnya kalau dipakai uang dari 4 juta tadi keluarkan 140 nya berapa berarti? Hah? 10 juta tega enggak mengeluarkan 10 juta? tega atau tidak? tidak Masya Allah Hah? tega luar biasa Masya Allah Sedikit banget, 10 juta nggak sedikit ini. Gaji dokter Indonesia 10 juta ini. Iya, saya gaji <laughs> saya sekitar kurang, kurang dari segitu. Saya gaji saya nah, kurang 10 juta. Ya. Kan? saya keluarkan. Orang yang bisa mungkin ya nggak tega kuat bisa itu karena tidak punya ada uangnya coba dengan <laughs> anda Walaupun di tangan anda masih ada 400 juta, mengeluarkan 10 juta diberikan begitu saja, berat ya. ya. berat. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, ya yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu Allah ahsana ma'amilu. ويزيدهم من فضله Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. في orang memiliki iman yang kuat. Yakhafuna yawman. Orang-orang yang ini adalah takut akan suatu hari. Di mana di hari itu mengelingatkan pandangan manusia dan hati manusia berbolak balik hari kiamat ini. Di waktu itu Allah memberikan siksaan kepada orang yang berbuat keburukan dan itu datang kepada Allah memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Berat menurutkan 10 juta dari uang Anda diberikan kepada petunjuk miskin yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Yang tidak ada manfaat duniawi yang pada berat. Jadi bagi orang yang takut akan ancaman Allah nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah swt Dan dengan itu Allah berikan kepada dia janji keberkahan hidup di dunia. Dan Ketahui dengan berbuat tadi Allah melipatkan ganda harta Anda. Allah Allah memberikan rezekinya dengan tanpa batas kepada orang-orang yang dia Baik. Saya kira sudah jam 12 lewat 10 waktu Jakarta cukup menurut saya. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak silahkan. Salam السلام bekerja kadang sosial, kadang masuk malam pagi nggak ada oh, enam ke enam. 6 ke 6 sekali. Kita terkadang dapat kerja jadwalnya malam. Ya. Malam waktu tidur atau waktu kerja? Allah mengatakan, "Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara Kami jadikan malam itu libas pakaian kalian gelapnya malam sehingga kalian tertidur waktu tidur dan waktu siang ma'asya waktu untuk mencari nafkah ya mencari nafkah ini begini jemaat orang yang kebanyakan tapi ada sebagian orang yang rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kelelawar. Kalau tadi kayak burung, <laughs> di waktu malam harus bangun. Di waktu siang dia tidur. Ini sebetulnya merusak apa namanya metabolisme namanya metabolisme tubuh atau tidak merusak tapi ini sama seperti itu ya jadi biasanya berapa jadwal malamnya berapa kali sebulan hari cukup itu <laughs> dikodo tidur yang kurang satu yang maksud malam hari gajinya gaji seratus hari Hah? Mak banyak saya tidak ada Ustaz, tidak ada minta Ustaz, tidak perlu bertanya lagi mereka. Ini siapa nih? Pertanyaannya pada waktu malam yang harusnya untuk, memang yang Allah katakan untuk tidur itu digunakan untuk bekerja mencari rezeki juga dan tetap Allah tertidur ya ini sebentar saya tanyakan tolong tanyakan sebelumnya kepada apa sih namanya HCT atau HMD Human Resource Division atau HRD namanya juga Ya. Hah? Ya. Penanggung menjawab karyawan. Kalau tertidur itu boleh apa tidak? Hah? Coba tanya. Kalau saya mengatakan tertidur boleh. Tertidur sudah melarang. <laughs> Cuma saya bekerja ini digaji untuk tidur atau untuk bangun Iya, bekerja kan bukan tidur. itu namanya bekerja, tidak. bekerja dan tertidur digaji walaupun tertidur. Berarti Anda dapat gaji sebagian Anda lakukan tugas kerja atau tidak? Sebagian. Iya atau tidak? Bagaimana melakukan dengan mata tertutup? Kerjanya apa ini? Artinya tidak akan sebagai pelanggaran kalau anda dari telepon sekali nggak angkat dua kali, angkat tiga kali angkat. Kenapa tidur? Di mana? Pelanggaran atau tidak? Pelanggaran. Oh, berarti bukan tidur, nggak boleh tidur berarti. Kalau tidak tidak boleh tidur berarti. Karena ternyata anda tidak dipanggil panggil semalaman. Kalau boleh berarti anda datang yang pergi tidur doang. Enak banget digaji 10 ribu sebulan untuk tidur. Betul. Maka Allah Ta'ala ini tidak boleh melakukan tidur walau sejenak. Kecuali yang tidak kuat makanan apa boleh kuat. Ya, sengaja ah, mengantarkan kepala ke bangku begini ah, sampai juga yang goyang ini jelas tidak halal gaji Anda selama waktu ini. Jelas? Tidak halal. Demi Allah tidak halal. Karena Anda digaji bukan untuk tidur. Solusinya bagaimana? Solusi pertama Sampaikan kepada atasan Anda Kalau dia mengatakan oh, ada masalah sih memang tapi manusia bagaimana manusia menahan kantuk Sampai pun sahabat Rasulullah SAW Ketika perang badar Di antara mereka ada yang megang pedang Sambil kantuk-kantuk Karena Allah memberikan kantuk kepada mereka di waktu itu Sebagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi jangan teruskan Kita bertanya nikmat dari Allah Terus teruskan Jangan berguling Ya Jelas ya Kemudian selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya Kalau dia mengatakan tidak boleh Dan tetap saya memang tidak boleh Perkirakan berapa lama waktu dia tertidur tadi Ya Umpamanya Per minggu tadi tidur sekitar 20% dari jam kerja Atau 10% dari keseluruhan jam kerja maka nah, gaji Anda sebulan nah, kurang sekitar 10%. persen. Kalau gajinya 10 ribu, berarti 1000. kuat 1000 dikeluarkan berikan kepada miskin. Iya, tidak perlu bagian. Jelas? Jelas. Apa ايش بعد شيء؟ اقرا هذا يلا اقرا شوف Ini ada pertanyaan nih. Saya menyimpan uang 50 juta di bank BNI dari tahun 2013 untuk persiapan keberangkatan haji kedua orang tua saya rencananya berangkat tahun 2017. Pertanyaannya, apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya? dan kalau wajib berapa zakat yang harus saya keluarkan? Berapa juta? 50 juta. 50 iya, juta. Ini orang-orang sudah kawin atau belum? Untuk haji ini. Iya untuk haji lebih penting kami daripada hajinya. <laughs> haji. Udah nih, udah nih, udah. Udah udah kawin. Ah, udah. Mana katanya udah kawin? Dia udah kawin. Enggak <laughs> Siapa ini? Tidak ada tahu lagi. Tidak ada, tapi kita tahu nih siapa yang bertanya. Anda tahu saya bertanya? Hah? ada Tidak ada masalah. Memang sudah pengennya di sudah tadi berarti tidak ada masalah. Satu atau dua? Satu. Jarang yang dua sih. Oke, ada masalah. Tidak ada kewajiban anak untuk menghajikan orang tuanya. Tidak ada. الأمن لله على الناس قيد البيت من استطاع إليه سبيلا kewajiban manusia kepada Allah melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Ukuran mampu apa? Ada biaya untuk melakukan ibadah haji. Ketika pemerintah umpamanya mengeluarkan pengumuman biaya orang haji pada tahun itu, dia punya biaya itu wajib berapa? Kalau tidak punya biaya orang yang tidak wajib. Memang bagian dari bakti seorang anak menghajikan orang tua, Jadi bukan kewajiban dia. Ya. Bukan kewajiban dia. Maka apabila uang dan jumlah besar tersebut berapa tadi? 50 juta. 50 juta. Dibutuhkan kebutuhan dia dan istrinya untuk pokok atau anak-anaknya atau sekolah dan lain-lain maka ambil lupus dan niat untuk menghajikan orang tua ini kan ditabungkan tadi ya kemudian ditabungkan di bank BNI ini kayaknya kan udah udah udah nyetor kayaknya kan ditabungkan nah, atau store lain Internet. store Anak? store kenapa nih cuma yang Cuma. anak siapa anak bisa jadi setorkan haji atau tabung ya belum disetorkan haji kan ya? Sudah disetorkan haji atau belum? Dapat oh, kursi berarti. Tapi ya? sudah pasti ya. Kemudian ini statusnya tabungan. Kalau nggak jadi berangkat saya diambil. Iya, berarti tabungan namanya bukan bukan oh. setoran. Karena kalau setoran harus diambil harus digantikan dengan anggaran dan yang lain. Bukan. Ini pengennya syariah atau konvensional? Boleh nabung di bank konvensional Ada bunganya atau tidak? Ada Angkanya tapi sih. Kita niat menghancurkan orang tua Tapi kita berdosa mengenakan riba Dan Tidak wajib kita menghancurkan orang tua tetapi kita berusaha melakukannya apalagi kita mau menghajikan kepada orang tua jangan ya riba dosa besar nanti insya Allah pada topnya kita bahas riba mengenai Allah فإن لم Fa'lamu biharbin minam من wa Rasulih Bila kalian tidak berhenti melakukan riba, sungguh kalian melakukan peran Allah dan Rasulnya. Kita ingin melakukan kepada Allah dengan menghadirkan orang tua. Tapi dengan cara pemanfaatan oleh Allah Maka mana kebaikan yang kita dapat Kalau ini juga ah, Setorkan di lembaga keuangan saya Di bank saya Ya Setorkan di bank saya Semoga akarnya tidak terkena riba tadi Jelas Untuk zakatnya ya ditanyakan zakatnya. Zakat apa enggak? Dan lebih besar daripada zakat dosa riba ya. <laughs> Sama dengan pertanyaan seorang dari Irak. Dia mengatakan, oh itu Umar, seorang membunuh nyamuk, lalu dia sholat sah atau tidak? Tapi Umar kalian bertanya kepada aku tentang darah nyamuk dan di darah Husain itu Rasulullah akan tumpahkan di Karbala. Bertanya tentang zakat padahal ini merupakan riba. Selesaikan ribanya dulu, ya. Nanti baru kati. Ya. Kalau ini belum sekolah, masih tabungan bisa diambil dua saat, ini memang ada zakat. Tapi kalau sudah sebagai setoran, sudah dapat sih, jelas berhasil sudah tidak usah janji lagi maka tidak ada dibayarkan karena sudah dibayarkan menjadi hak pemerintah jelas kalau masih dalam tabungan tadi masih terkena zakat keluarkan zakatnya masing-masing ah, setor 40 jelas pak oke semoga Allah kabulkan maksud anda untuk menghajikan kedua orang tua anda sudah haji sama Istri sudah? Sama Tolong Baik, selanjutnya Assalamualaikum Yang pertama, apa hukum jual beli emas Perhiasan Atau batangan secara kredit Kedua, apakah emas perhiasan dan emas batangan zakatnya sama mengingat kadar emasnya berbeda? Jazakallah khairan. Sayang, Pertanyaan pertama membeli emas dengan cara kredit. Insya Allah akan kita bahas pada eh, tema khusus tentang investasi emas. Permasalahan tiba kita akan ada. Fatwa dengan syariat nasional yang membolehkan merubah hak emas jual beli membeli emas dan sama bank membeli emas dengan tidak tidak tunai dan fatwa yang clear bertentangan dengan fatwa lembaga internasional di bidang fikih yang dikeluarkan oleh OKI Organisasi Komite Islam Badan Nasional Islami yang mengatakan di buku Al-Qalam dengan dan juga bertentangan dengan panduan lembaga keuangan syarikat internasional yang dikeluarkan oleh IM Masal Kulmuroja di rumah satu lembaga Islamnya terkenal dengan AWD berpusat di Bahrain yang mengharamkan menjualkan emas dengan cara merubah hak yang tidak benar karena ini adalah sama-sama riba sama-sama memiliki riba menukar emas dengan rupiah persyaratannya haruslah tunai dengan mata uang yang sama tunai karena ilah yang sama jelas ini ya. dan kalau selesai kedua apa jadi. kedua Zakat apakah sama? Zakat perhiasan dengan emas batangan samakah atau tidak? Tidak. Sebagian ulama mengatakan bila perhiasan ini dipakai oleh si wanita, jadi pendapat terkuat Allah alam itu bahasanya, ya dan beberapa ulama kan termasuk ya, maka tidak ada zakatnya tidak ada zakatnya anda memiliki tanah 100 hektar. Berapa? 100 hektar. Di Jalan Tamrin, Jakarta. Masih ada? Anggap masih ada. Anggap masih ada. Masih ada. Masih ada. Berapa miliar harganya? Dari tentang harganya nggak tahu. Anggap satu triliun. Anggap satu triliun. Apakah ada ini tanah di pantai untuk sawah boleh ke sawah tapi kalau nggak punya tanah terserah nggak ada masalah ya sawah yang tamrin terus kita ambil ya. ada zakat tanah ini tidak karena dia dipakai walaupun dari satu triliun emas dipakai oleh wanita dipakai oleh wanita dipakai oleh wanita dipakai ya di leher 30 gram. Ringan 30 gram Bapak. Ringan ada. 30 gram ringan banget. Ini 300 gram. 30 gram. Di tangan kiri kanan ah 20 20 berapa gram sudah? Ah 70. Sini 5 di sini 5. Berapa? 80. Di kaki 10 kanan kiri 10 berapa? 100 eh, 100 sudah sampai misalnya tapi dipakai lebih mahal mana ini daripada tanah satu triliun di kampung tadi mana mahal mahal tanah tanah ada zakat atau tidak tadi tidak maka ini tidak ada zakat kalau dipakai yang berpendapat berkuat Katakan hadis Rasulullah SAW Nisa Di eh, Lupa saya nggak sadar sebenarnya. Laisa ala farasi ahadikum wa ala abdihi sadaqah. Kuda tidak ada zakatnya. Padahal harga kuda berapa Berapa harga kuda? Enggak ada berapa harga kuda? Subhanallah. Hah? 20 juta? 30 itu kuda lumpingnya di Banten punya teman yang suka berkuda di Sentul itu kata dia tidak kurang 300 juta bukan tapi kuda terlatih ya kuda terlatih tidak kurang dari 300 juta karena sama satu dia harga kudanya kata Rasulullah Laisa ala maros hajikum tidak ada pada budak pada kuda zakat Nah ini dipakai tanah kita tidak zakat begitu juga dengan emas dan perak yang dipakai istri. Tapi kalau perhiasannya tidak dipakai hanya disimpan saja, ini sama nilai dengan uang. Sama nilai dengan uang akan dikenakan zakatnya. Nah kembali kepada uang tadi, kalau uang tadi nah, ditabungkan, tidak disetorkan, maka ada zakatnya digabungkan uang yang lain. ini kan cuma berapa juta tadi 30 kan ya 30 kan 50 50 belum sampai nisab dan nilainya ada uang yang lain yang sampai menggerak ke nisab 85 gram emas ya pada 50 sudah sampai ya itu sampai 85 gram emas kita 45 juta ya 45 juta 550 gram emas per gram ya insya Allah kalau memang uh, sudah disebutkan tidak ada zakatnya. Tapi kalau mau ditabungkan saja, ya ada zakatnya. Pembelian Tahun sekali pakai cara apanya? Kalau ada acara pas macam tes tahun, kalau dipakai untuk pembangunan, acara apa biasanya pakai? Pembangunan. Ini juga dipakai, namanya tidak terdekat, Allah Taala menggunakan Allah yang saya. dan masih pantas. Maka orang beribadah masih pantas. Tapi kalau tidak terserah tak ada zakatnya. Atau laki-laki yang pakai ya haram pakai emas, tetap dikeluarkan zakatnya. Namun ya diharamkan oleh Allah Jelas. Apa hukumnya investasi dalam bentuk sukuk? investasi dalam bentuk suku. Ya, insya Allah akan ada tema khusus masalah investasi insya Allah, tapi nggak ada masalah. Ya, mumpung sekarang ingat suku, tentu dia nanti pada pembahasan itu dia hadir. Gue sekarang dia hadir. Nah, Saya bertanya, ada apa? Ada cerita? Ada tahu ada. Nah, suku. Suku. Milih ya, di mana anda? Di sini apa di Indonesia? bagaimana suku termasuk suku Indonesia berbeda karena suku di Indonesia Allah alam di Kementerian Keuangan di Dirjen Melakukan Negara saya sudah sering membahas ini dengan mereka sampai sekarang saya masih berpendapat bahwa ini haram bentuknya masih haram untuk investasi yang ini dan uh, eh, AIF juga yang bentuk di Indonesia itu di mana dia hanya nama lain dari obligasi negara membutuhkan biaya untuk pembangunan sebuah proyek lalu mereka kekurangan uang dan membutuhkan pinjaman dikeluarkan mana kan sudah cukup. Jadi Ketika sudah diterbitkan dari awal sudah diberikan margin atau apa yang jelas, bukan bagi hasil teman-teman kerugian kita. Maka Allah Taala cukup yang ada dalam STS di situ pun juga sudah jelaskan memiliki bagaimana suku Indonesia sebetulnya masih dalam kategori suku yang diharamkan oleh perorangan internasional dan dia kata lain dari obligasi Allah Taala alam juga. Assalamualaikum Ustaz, ada rekan mau pinjam uang, ada rekan mau pinjam uang di bank Qatar. Ada bunganya untuk membiayai sekolah anaknya di luar negeri. Bolehkah? Ada rekan pinjam uang di bank Qatar. Bank Qatar Islami atau bank Qatar? Wah, ini umum nih. Bank Qatar umum. Yang ini. Yang bertanya mana? Allah. Kata kamu, ada ribanya kan? Iya, tidak boleh. Ada ribanya tidak boleh. Walaupun alasannya pendidikan. Anda ini anak Anda pendidikannya dengan uang riba. Kira-kira apa yang ada di otak Anda dari Hah? Dengan uang riba dia diberikan pendidikan. Dengan uang yang halal kau berikan dia pendidikan atau baik pendidikannya, belum tentu dia bisa berpikir halal. Apalagi dengan uang riba. Ini teman anda tahu, saya maaf anda yang saya nasihati agar anda nasihati ini kepada teman anda juga. <laughs> Jelas. Ini kan teman anda. Walaupun masanya kemana lagi sering masalah saya ke sekolah, ya dia kan kasih itu seperti uang. Hah? Iya atau tidak? di waktu kita sholat harus kata siapa saya dari saat istri tiga saja nggak pernah keluar uang orang tua saya dan itu saya nggak pernah keluar uang saya pernah terima uang kata siapa harus apa jawabannya itu Ustaz kamu gitu kan ya bukan saya saja ada sekitar 30 ribu warga Saudi yang sama saya juga Gitu. Dan Indonesia juga banyak orang yang kan? sekolah tanpa dengan dibiayai bacanya. Ingatkan teman tadi. Tidak ada kebaikan dalam pendidikan yang modal tidak anda dapatkan dengan cara riba. Lebih baik tidak sekolah. Ya. Pinjam uang sekolahnya untuk berapa pinjaman berapa eh, dinar berapa dirham real berapa real tiga ratus ribu pak ini telah dibuka warung nasi setiap hari keuntungannya berapa? Hah? Bisa buka 30 warung nasi kan ya? Bisa kan? Setiap hari masing-masing keuntungannya berapa ya? lebih besar daripada nanti yang didapatkan anak tadi. Anaknya diberikan yang mau riba malas dia baca. Ah, apa saya ngasih mau riba ya, saya belajar masih malas. <laughs> nah, sehingga tidak lah kalau Anda mulai dengan bisnis dengan uang yang tadi 300 ribu tadi Bukan hanya satu miliar berarti kan Ya kan satu miliar rupiah Ya satu miliar rupiah Bisa Anda menjadi orang kaya Saya dengan mahasiswa Mahasiswa berkas dua Yang dia sekarang itu asetnya lebih dari hampir sampai satu triliun rupiah umur baru di bawah kurang 40 tahun dia termasuk salah satu pengusaha sukses kemudian Indonesia. Tahu anda dari berapa dari berapa dari uang mulai usahanya? Tidak sampai satu miliar. Tidak satu miliar. Dari uang bekerja sebagai mahasiswa. Ribet. Ingat kalau teman. Atau teman itu ada di sini. Yang dipakai peci. Dari <laughs> itu saya ingatkan. Ya. Kasihan dengan dia dan kena dosa riba sebelum mendapatkan keuntungan. Dia kan mendapat keuntungan dari anaknya ini. Terhadap ya. masa depannya cerah. Tidak. Mulai sebelum mencari riba yang mencari tidak akan cerah. Oke, oh, benar itu. Wah ini kayaknya ini terakhir nih untuk SMS Kita bacakan Assalamualaikum Kalau boleh mohon penjelasan Ustaz tentang zakat profesi atau zakat yang dikeluarkan dari gaji setiap bulannya. Jazakallah. Kalau boleh, kalau tidak boleh. Ah, itulah. <laughs> yang sudah profesi itu dalam sidang zakat ulama kaum muslimin sedunia pada tahun 1400 maupun 4 masalah saya sekitar tahun 64 di Kuwait menyatakan bahwasanya tentang profesi tidak ada. Karena tentang profesi apa yang diterima ini? Uangkah atau profesi yang diterima dari memberikan profesi Anda? Hah? Uang, dasar uang sudah ada? Sudah ada. Zakat uang kapan dikeluarkannya? Setelah dia berlalu haul dan esoknya Kalau zakat profesi ini mereka menghitungnya, ini memang dokternya stop top biasanya dalam nanti netikus zakat. Tapi tidak ada satu pengalaman internasional di kita zakat internasional di buat pada tahun ini sedunia. Dikatakan di sana dengan jelas bahwa tidak ada zakat profesi. Zakat tidak ada. Zakat uang, mereka menghitungnya dengan cara tertawa. Ya, kalau gaji anda umpamanya 5 juta sebulan, sama dengan 1.500 relek ya. juta per bulan. Setahun berapa ini 60 juta ya? Hah? 60 juta sampai sini stop Yang mesti keluarkan 2,5 persen setiap ada terima gaji. Begitu kan ya? Ini yang telah terjadi di Lombok. Ada orang Lombok di sini? Jika anda dulu waktu itu mulai melempari apa kantor wali kota atau gubernur wali kota Lombok Lombok apa kepala desa atau apa gubernur gubernur kapan kita tahun berapa tuh kita tiga tahun lalu Wah, Hah? kita di sini kayaknya Iya, saya juga waktu itu di Saudi, tapi saya baca. <laughs> Anak anak saya sudah di sini, saya nggak tahu apa terjadi di sarana guru-guru dan gaji kecil dipotong zakat profesi mereka. Gaji mereka cuma sejuta setengah. Mereka mengatakan sejuta setengah dan tidak sepuluh. tapi setahun bukan begitu cara menghitung zakat. Ya. Cara menghitung zakat kalau memang anda terima sepuluh juta sepuluh dari pengeluaran anda dengan istri empat, kenapa ketawa? tidak ada rezeki bikin masuk anda ya Allah ajib ya Rezeki cuma tidak bagi mereka enggak bagi anda ya baru misalnya. ngomong banyak lagi ada kelembangan kalau ada baru ngomong sudah kelembangan anak masing-masing istri lima dua puluh gaji sepuluh juta itu gaji sepuluh ribu real masih cukup atau tidak kurang ya kurang ini berhasil mazhabkan Masya Allah enak Berhasil mazhabkan ini Allah akan mazhabkan Walaupun gajinya besar 10 ribu 30 juta 30 juta rupiah Ini dengan seperti itu dan menghitung zakat itu sepakat Kesepakatan internasional Setelah itu dikeluarkan kebutuhan selama satu tahun Dan masih ada kalau masjid adalah ini namanya kaya. Mereka mengatakan, kalau kalau mengatakan, kalau itu nggak ada seperti seorang mengeluarkan langkah, kalau nggak ada ya kamu boleh buat. Tapi tidak berarti harus selama. cara membelajarkan rakyat itu juga. Waktu wasyudu menatus itu maka memang dan yang berlebihan. Ketika tidak berlebihan pasti akan ada bersisa. Inilah yang sudah sampai satu tahun sudah diterima dan sama itu disokong dikurangkan zakatnya. Jelas? Maka zakat fitri yang dimaksud dalam buku fikih zakat tersebut tidak benar. Tidak satu pun lalu terbesar institusi. Namun sayangnya beberapa lembaga zakat nasional mengakui ini dari adat dan pemerintah. mereka. Sering saya sampaikan kepada beberapa teman-teman yang mereka usah untuk dikasih ini. Saya mengajar di Profesor Denali Makaulun Saya sih kita dari anak juga boleh Rasul tidak Mau tidak kenal Tidak bertentangan dengan pendapat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Boleh tahu. Terakhir kalau terakhir yang ya, iya, dua-duanya, dua-duanya, dua-duanya terakhir lain saja. Silakan. Ya, telah jelas bahasa kesini kesini kesini naik ada punya anak dua kenapa dua sebentar kurang jelas jelas kurang jelas pak kenapa maju maaf saya habis telinganya bermasalah. gabungan pendidikan. Gabungan pendidikan. uh, kurang Pak tiap tahun uangnya. Berkurang Pak. 6 sampai 19 persen inflasi. Terus, terus, terus. Terus, terus eh, banyak apa menabur mengatur Saya sangat Insya Allah. Ya, cukup Pak. Yang satu lagi mau nanya apa? Oh, satu lagi ya biar gabung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya tadi melanjutkan tentang zakat emas bagi perhiasan wanita. Ya. Saya tadi dengar Ustaz kalau nilainya masih wajar tidak disakati. Tapi kalau sampai 300 gram misalkan dia punya perhiasan emas dan emas dan dipakai yang dan dipakai Baik. Uh, terkena zakatnya. Ulangi ulangi enggak? Kalau jumlah eh, emas ya dalam bentuk perhiasan sampai 300 gram. Ya, 300 gram gimana makanya? Tanggal telinganya enggak? Ya misalkan ya tadi yang disebutkan uh, tidak setiap saat dia pakai di kontak ganti gonta ganti. Ah, Dan totalnya semua dia punya 300 gram. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sama seperti bapak tadi punya. Saya dengar uh, ada yang menyewakan status bank syariah dengan bank konvensional artinya sama-sama uh, tidak boleh campur bau dengan riba jazakallah khair Allah yang barik Kayaknya dua ada besok antum hadir lah Gak apa-apa, gak apa-apa Oh, jangan, jangan, jangan. Besok, besok, besok, besok. <laughs> Ayo, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, misalnya eh, kita eh, menanggung karena tadi dibilang 70 juta misalnya gitu ya. ya. Jadi setelah e, beberapa bulan mungkin terpakai uangnya jadi tinggal 50 juta misalnya. Ya. Di akhir tahun katakanlah kita mulai dari satu Ramadan, jadi sampai awalnya satu Ramadan tahun depan misalnya. Uangnya berkurang gajinya 50 juta, itu kan sudah termasuk e, misalnya ya. Itu berapa persen apakah 6, eh, 5 dari setengah persen dari eh, lima 50 juta atau 70 puluh juta tadi. Ya, Terakhir, terakhir. Ada enggak? Ada, ada. Ada, ya. Belum. Pertanyaan pertama, punya anak dua. Lalu sekarang menabung untuk pendidikannya. Ya, pertanyaannya apa tadi Pak? di bank syariah atau di bank di bank syariah boleh atau tidak ya. menanggung bukanlah kebiasaan yang baik jelas Umar mengatakan, yang amwal al-yatama la ta'kulha sadaqah." Apa anak yatim itu kita dagangkan agar kita habis dimakan zakat. Kalau sekarang selain zakat oh akan kena bila sampai besok juga inflasi. Inflasi Anda tidak membayar inflasi pasti kena atau tidak? Inflasi rupiah Anda sekarang tinggal rupiah atau real? Real, real Wah, ini iya, terasa <laughs> Real berapa inflasi per tahun? Hah? Lima persen Ya, rupiah tahu Anda? 6 sampai 7 persen dan terkadang sampai 9 persen. Artinya, kalau Anda simpan uang 100 juta rupiah selama satu tahun, Berapa nilai yang meninggal? 91 juta 10 tahun berapa lagi tinggal coba? Kurang 1 juta setahun berapa lagi tinggal coba? Habis <laughs> Tinggal 9 juta ya. Masih ada tinggal 9 juta Walaupun di tangan anda ini sudah pok 100 juta juga Tapi hanya bisa beli satu motor Karena dimakan inflasi maka tidak bagus menabung. Jadi kita memang umat buta. Ya. Buta. Jelas? Jelas Pak? Wah. mana yang gak setuju nih kan? Gak setuju kalau saya, saya. <laughs> Mau ampun saya tuh juga ngambung pada masalah. Karena. Baik. Dan nanti dengan menabung uang Anda tidak berkembang. Walaupun diberikan, diberikan bagi hasil. Biasanya biasa berapa? Deposito bagi saya tertinggi berapa? Ini yang lihat di masa berapa dari deposito tertinggi? Deposito berapa? Sampai lima persen. Kalau konvensional enam persen. Kalau ini lima persen, empat persen menutupi hutang itu betul atau tidak? lima persen, 9 persen. Uang Anda berkurang atau tidak? Nominalnya tetap, tetapi nilainya berkurang atau tidak? Berkurang. Walaupun ditambah dengan variasi tetap nilainya berkurang. Tahu Anda penyebabnya apa ini pasti Nanti insya Allah kita Bapak penyebab akan jelaskan lebih rinci. Ya, tapi tidak fokus menyimpan uang. Nanti. Tapi kata umat tetap. Karena liputan kan modal menjadi bank bahkan menjadi uang lagi, berkembang akan terjadi kemudian eh, perputaran barang dan uang dan banyak tenaga yang berputar uang beredar banyak banyak manfaatnya. Jelas Pak? Kenapa? Siapa yang menurut aku? Tidak bagus. Di sini lebih diputar. Nah, ada teman-teman yang bisa saya sebentar. <laughs> itu tidak salah bapak. Bapak tidak salah menampung untuk akhirat. Pasti akan dikembalikan dia. Kalau tidak di dunia yang diberikannya pasti akan dikembalikan. Ya. Kemudian kalau ada misalnya kerabat tarik yang bisa menetapkan orang yang jujur lebih baik daripada ditabung di bank saja. Kalau tidak ada niat, apa boleh buat? Tetapi saya mengatakan tidak baik. Sampai awalnya, sampai besoknya mereka zakatnya. Jelas. Kemudian di sisi lain, bagi kita mungkin tidak sempat nabung untuk masa depan anak. Pendidikannya. Jangan berpikir hati ya. Selagi Anda tidak hidup besar asal kelebihan. Selagi tidak hidup berlebihan biasa tidak tanggung untuk anak karena bila anda tanggung berarti anda tidak percaya dengan masa depan anak sama anak karena kalau jenius butuh nggak dia daya orang tua lagi Hah? Uh. Oh. Lembaga-lembaga donor beasiswa internasional memberikan perhatian berebut. Makanya khawatir masalah Jelas? Setuju Bapak? Tidak setuju juga Karena anda-anda tidak yang masih yang pintar tadi tidak ya. <laughs> setuju juga kan kalau anda tidak melarang boleh Boleh, karena ada masalah Boleh juga menyimpan uang kan Tapi lebih baik digandakan Anda beli sapi besarkan tanpa uangnya Rumput makan, berikan biaya pengelolanya Iya Ustaz, kalau sapinya mati <laughs> Saya mati, hilang uang anda selesai sudah ada masalah dia sekolah apa ya? ya insya Allah ada, ada rezeki sekolah Anda. Beli tanah sudah enggak Beli tanah. Hah? Kalau tanah surga itu untuk didagangkan ada zakatnya. Iya. Ada, ada tanah. Kalau didagangkan ada zakatnya. Dan tanah tidak produktif kan juga di masa Umar tanah tidak produktif tanah ada satu hektar tapi tidak dikelola. Hah? ditarik yang milik negara satu-satu negeri tanah yang milik negara habis tanah <laughs> ini termasuk menyiapkan harta ya sebagian orang beli saya tinggal di perumahan di Cibubur dari Salta ada beberapa rumah habis dimakan banyak dengan segala macam tujuan mereka investasi investasi apa di rumah tidak ada di tempat tidak disewakan karena kalau disewakan rumahnya kan ya Ada bekas sebagian teman-teman yang bekerja di luar negeri juga begitu Di rumah tidak ada air Tidak ditempati dan juga tidak disewakan Ya ini bukan investasi namanya Ini membantu jin untuk dapatkan rumah Demi Allah Nah, Coba lihat anda Iya, senang jin dapat rumah baru ya Ketika anda pulang nanti dilempatin perang dulu dengan dia datang ke mukatir, sewakan. ingin investasi juga. Kalau tidak ingin disewakan, hibahkan orang untuk menjaganya, untuk tinggal di sana gratis. Ya, jelas ini. Ya? Maka investasi tanah rumah juga ke investasi. Investasi terbaik kita didagangkan. Buat bisnis, buat agama. Kalau tidak bisa anda menjalankan sendiri, seperti tadi, berikan kemudahan kepada teman Insya Allah pada tempatnya yang kita bahas bagaimana cara investasi ini saya selesai tadi baik itu emas 300 gram bisa dipakai perempuan oh ya. hari ini pakai ini besok pakai ini besok pakai ini kalau tujuannya memang seperti itu tidak ada masalah tapi kalau tujuannya lari dari kata Allah taala dia ingin ya, dia ingin berpenampilan berbeda-beda biasanya nggak beda masalah beda konvensional dengan syariat beda konvensional dengan syariat panjang beda nanti insya Allah mungkin pada topnya akan kita bahas sudah tadi apa oh iya apa tadi zakat zakat zakat apa Punya apa 1 juta? Rupiah. Terus? Tiga ribu juta, zakatnya dari puluh ke jadi lima puluh. Kalau tinggal tiga puluh tidak ada zakat. Kalau habis sekurang tiga tidak zakat. ya, silahkan. Kita jangan masuk dalam diri satu. Sekarang berapa dulu? eh takut nanti. Betul ini Itu. Ya. Semuanya? Ya. Boleh boleh Tapi. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Apa standar Standar istri di sini, ya, kita coba kita lihat gaya hidup. Anda sudah nikah atau belum? Istri berapa? Istrinya hadir nih kan? Satu, yang hadir satu di sini. Banyak ada mana? hadir satu sama apa Anak berapa orang? Satu juga. Oh, Alhamdulillah. Anak satu, istri satu. Gaji, kalau boleh tahu, empat ribu pengeluaran per bulan Iya, iya. Kadang berapa, kadang berapa ya? Kadang kadang gaji. Kadang dua ribu, kadang tiga ribu. Terus ribu menuntut sisanya. Tidak menjelaskan akan sampai sisanya ngumpul nanti empat puluh. berapa? Berapa juta? Ya, berapa juta berapa sekitar? Ya. Kita dua belas ribu. Padahal dua belas pada orang tahun apa ke depannya. Standar ini memang berbeda-beda. Kadang 2000, kadang 2500, kadang bisa 4000. Kalau ada kebutuhan dana, normal. Beli ini, itu, kadang masalah. Maka memang standar Islam dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai dengan Tadinya Allah yang bukan kriteria ini sesuai dengan manusia. Ya. Bagi status Anda gaji 4000 2000 tidak Islam Tapi bagi gajinya Berapa gaji? Ada gaji 1000 Ada Di sini gaji 1000 tidak ada Ini gaji minimal berapa di sini? Ada gaji minimal di sini? Ada berapa di saya? Mirip-mirip lah dengan dia Mirip dengan dia Luar biasa Mirip di, di Indonesia dari dokter itu. Saya dokter cuma segitu ya, kan biasanya kan. mirip gitu. gitu. <laughs> Kalau gaji 2000 2000 kemudian 2500 ini istilah namanya. Eh, ya, israf namanya. Sesuaikan pendapatan dan keluaran. Jelas Bahkan Islam memang tidak ada batasan oh, sekian ribu, sekian juta tidak. Tergantung berapa yang diterima dan berapa kebutuhan. Dan kebutuhan dari orang ke orang, dari tempat ke tempat, dari masa ke masa berbeda-beda. Cukup sudah jam dua saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.